dari segala macam fitnah sehingga mereka terselamatkan dari berbagai kejahatan dari berbagai kejelekan yang muncul di balik fitnah-fitnah yang terjadi. Di dalam Quranul Karim Demikian pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa fitnah ini adalah ujian dari Allah cobaan kepada hambanya maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب Allah tidak akan membiarkan kalian mukminin seperti keadaan kalian sampai Allah membedakan memisahkan mana yang baik dari yang jelek dan Allah tidak akan menampakkan kepada kalian yang gaib makna ayat kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa kondisi di mana ketika mukminin bersama munafikin Artinya ada di tengah-tengah mereka munafikin dan yang semisalnya marba al-qulub orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya penyakit syubhat, penyakit syahwat tidak akan Allah biarkan bercampur satu dengan yang lain karena mukminin orang-orang baik. Ahlu sunnah adalah orang-orang baik, bersih. Tidak akan Allah biarkan mereka bercampur aduk dengan orang-orang jelek. Sehingga Allah sebutkan hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah pisahkan. Allah bedakan mana yang khabith kotor, yang jelek. Mana pula yang toyib, yang baik, yang bersih. Wa Allahul Allahu liyutli'akum 'alal ghaib dan Allah tidak akan menampakkan yang gaib kepada kalian. Artinya isi hati orang apa yang tersimpan <clears throat> di balik dada setiap orang tidak akan bisa diketahui fulan apa maksudnya, fulan apa tujuannya, fulan apa tendensinya, nggak akan mungkin mereka ketahui. Itu gaib, hanya Allah yang tahu. Tetapi dengan adanya fitnah terjadi akan terkuak dan terlihat apa yang tersimpan ternyata di balik dada-dada masing-masing. Ternyata fulan seperti ini. Ternyata fulan begini, fulan begitu. Tampak ketika fitnah terjadi kemana dia cenderung. Kemana dia mengarah, seperti apa sikapnya, seperti apa ucapan-ucapannya. Dari situ akan terpisahkan al-khabith minat tayyib maka fitnah ujian dari Allah sebagai filter untuk memisahkan mukminin sadiqin yang jujur dalam imannya memisahkan ahlus sunnah yang benar-benar di atas sunnah bersama para ulamanya dengan orang-orang yang berdusta sebatas pengakuannya Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan pentingnya arti dari ijtima'ul kalimah agar mukminin satu kata bersaudara, bersatu di bawah kepemimpinan pemerintahnya. Hudzaifah radhiyallahu an Ibnu Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah sallam tentang fitnah Rasulullah SAW sampaikan kepadanya tentang terjadinya fitnah. Bahwa datang kebaikan, kemudian datang setelahnya kejelekan, lalu datang kebaikan setelahnya, lalu datang kembali kejelekan. Muhim di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan duat ala abwabi jahannam akan muncul para dai, penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Man ata'uhum qadhafuhu fiha. Yang mendengar dan mentaati mereka akan mereka jerumuskan ke dalam jahanam itu. Hudzaifah bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ma ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa yang engkau perintahkan padaku jika aku menemui zaman seperti itu. Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Pegang olehmu. Jaga olehmu. Jama'atul muslimin. Bersama imamnya, pemerintahnya. Bertanya kembali Hudzaifah, "Ala ya Rasulullah illam yakun lahum jama'atun wala imam?" Bagaimana jika muslimin tidak ada jamaahnya, tidak ada pula imamnya? Qala ta'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda ala asli syajarah hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dhalik tinggalkan semua firqah-firqah yang ada, kelompok-kelompok sempalan yang ada, yang masing-masing punya amir, di bayat, tinggalkan semua, walaupun engkau harus menggigit akar tanaman sampai kematian mendatangimu dalam keadaan kamu seperti itu. Meninggalkan dan menjauhi kelompok-kelompok sesat semua itu. Maka hadis jelas menunjukkan pentingnya arti kebersamaan bersama imamul muslimin, pemimpin dan pemerintah yang ada, terselamatkan dengannya muslimin dari fitnah-fitnah yang terjadi Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dilihat ke belakang di masa jahiliyah Jahiliyatul Arab di Arab sebelum datangnya Rasul Sallam mereka tenggelam dalam kemusyrikan, dalam berbagai bentuk kekufuran, akidah yang batil, iman yang rusak, peribadatan kepada berhala, pepohonan, bebatuan, orang-orang saleh, malaikat, mereka sembah selain Allah, yang kuat dari mereka memakan yang lemah, menindas. Terputus hubungan rahim satu dengan yang lainnya. Mereka minum homer minuman keras, maksiat. Mereka halalkan darah, nyawa. Mereka makan riba dan dosa-dosa maksiat yang lainnya yang begitu banyak. Rasul diutus oleh Allah menyerukan iman dan tauhid Islam kepada mereka, melarang mereka dari syirik, dari maksiat, Para sahabatlah orang yang berbahagia. Mau menjawab. Mau mentaati seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersatulah hati mereka. Allah lunakkan, Allah jinakkan, Allah persaudarakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu yang Allah ingatkan dalam Ali Imran 103. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kalian ketika kalian ingatlah kalian terhadap kenikmatan Allah ketika dahulunya kalian bermusuhan di masa jahiliyah. Terkadang seperti Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya tentang Homer dalam keadaan mabuk mereka hilang kesadarannya sesama saudara atau itu sepupu bertikai. Yang ini menampar yang itu, menyakiti dan memukul yang itu. Sehingga ketika ayat disebutkan sebagian dari mereka menutupi wajahnya karena malu. Ada bekas pukulan saudaranya dikala mereka mabuk-mabukan kalian bermusuhan dahulunya kemudian disatukan oleh Allah dengan tauhid dan iman ini dengan akidah maka ijtima' al-kalimah ketika mukminin ketika ahlu sunnah bersatu dalam akidah, dalam manhaj yang hak, maka itu rahmah. Bersaudara mereka satu dengan yang lain. Sementara perpecahan di antara mereka, perselisian yang membuat centang perenangnya hati yang satu dari yang lain membawa kepada permusuhan dan kedengkian. Ada jurang pemisah mereka meninggalkan dendam satu kepada yang lain. Tidak jarang ada perseteruan di antara yang satu dengan yang lain kaku dan keras hubungan di antara mereka ini semua adalah azab bukan dari syariat Allah bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hajj Allah berfirman Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur orang-orang yang jika kami berikan kekuasaan kepada mereka, dikokohkan mereka di muka bumi ini oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tegakkan sholat. Mereka tunaikan zakat, ibadah kepada Allah. Mereka banyak menyibukkan diri dengan ketaatan mereka beramar ma'ruf, bernahi mungkar, walillahi akibatul umur. Dalam An-Nur pula ayat 55 Allah sebutkan Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wala لهم lahum الذي ارتضى لهم wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a Allah berjanji kepada orang yang beriman dari kalian beramal saleh akan Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi ini seperti yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka Allah teguhkan mereka, Allah kokohkan untuk mereka agamanya yang telah Allah ridhoi untuk mereka dan Allah gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lainnya. Maka dengan ijtima'ul kalimah bersatunya hati mereka akan mereka dapati rasa aman ketentraman dan ketenangan dalam hidupnya yang itu sangat dibutuhkan oleh setiap insan bahkan Tapi tidak akan itu mereka dapati kecuali dengan minhaj para nabi. Jalan dan ajaran Allah dan Rasulnya. Aqidah. Manhaj yang hak. Perselisian dan perpecahan mereka. Membawa kepada kegelisahan. Ketakutan. Ketakutan yang selalu menghantui diri mereka dalam hidupnya. Tauhid, iman dan akidah inilah yang menyatukan Arab dan Ajam, menyatukan Salman, Bilal, Suhaib bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan segenap para sahabat yang lain menjadi bersaudara. Padahal mereka tidak sebangsa, tidak setanah air. Bahkan tidak satu suku pula. Salman dari Persi, Suhaib dari Romawi. Radiyallahu anhum ajma'in. Bilal seorang budak hitam Abu Bakar Umar, Uthman Ali, Quraisy, orang-orang mulia, terhormat, tetapi mereka bersaudara. Satu hati mereka saling mencintai. Iman dan tauhid Aqidah, manhaj al-haq itu yang menyatukan mereka. Bahkan persaudaraan di antara mereka, persatuan di antara mereka tidak pernah dijumpai dalam sepanjang sejarah kemanusiaan. Persatuan yang begitu kuat persaudaraan yang begitu erat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallam menyebutkan innallaha yarda lakum thalathah Allah ridhoi untuk kalian tiga perkara. Anta abuduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Agar engkau beribadah hanya kepadanya dan kalian tidak musyrik dengan sesuatu yang lainnya. Ini akidah, tauhid dan tidak akan bisa manusia disatukan kecuali dengan ini akidah dan iman wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala ta'farroku. yang kedua agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah semua kalian dan jangan kalian berpecah belah. Maka perselisian dan perpecahan hanya bisa diselesaikan dengan Quranul Karim. Hablullah, tali Allah dengan sunnah Rasulnya SAW. Fa intana zatum fi shay, farudhuu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yomil akhir. Jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum yang ketiga, agar kalian bernasehat kepada para pemimpin kalian memberikan yang terbaik kepada pemerintah kalian yang memimpin kalian agar kalian tidak menentang mereka, tidak mencela mereka, tidak pula melawan atau bahkan memberontak kepada mereka. begitu banyak nusus dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengingatkan kepada kita arti dan pentingnya jam'ul kalimah disatukannya mukminin Begitu pula banyak nusus yang menjelaskan kepada kita celaan larangan dari berbagai bentuk perselisian dan perpecahan. Tidak akan ada satu nas dalam Quran maupun sunnah yang membenarkan, memuji, bentuk perpecahan dan perselisian. Semua itu juga disebut dalam Quran atau sunnah selalu dalam konteks celaan, larangan. Tidak akan ada perselisian apalagi itu perpecahan yang kemudian diridhoi oleh Allah, oleh Rasulnya. nya Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi. Salah satu yang Allah ridhoi dari kalian. Untuk kalian sama-sama berpegang teguh dengan tali Allah. Dan jangan berpecah belah. Itu yang Allah ridhoi. Itu yang Allah perintahkan kepada kalian. akan banyak kemaslahatan yang mereka dapati dengan adanya jam'ul kalima ini. Salafus saleh, sahabat, tabi'in, a'immah setelah mereka rahimahumullah sebagai toladan bagi umat ini. Dan dari simah mereka menjadi ciri dan tanda nyata pada mereka. Mereka selalu menjaga persaudaraan dan persatuan di antara mereka. Dalam hadithul iftiraq ketika Rasul sebutkan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan hanya satu semuanya di neraka hanya satu yang selamat dan itu adalah al jamaah para ulama sebutkan al jamaah di situ mengandung dua pengertian yang pertama al jamaah dalam artian ijtima' fiddin persatuan dalam agama yang hak dalam aqidah dan manhaj yang hak itu jamaah yang kedua persatuan dalam ketaatan kepatuhan kepada pemimpin dan pemerintah mereka. Demikian orang-orang yang menjadi figur contoh dan toladan bagi umat ini. Benar-benar mereka selalu jaga persatuan di antara mereka. Dalam Asyura ayat 14 Allah sebutkan Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka itu berpecah belah kecuali setelah datangnya ilmu pada mereka bagian bainahum karena bagi melampaui batas di antara mereka ayat para ulama jelaskan menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara yang banyak membawa kepada perselisian dan perpecahan bahkan mengakibatkan fitnah, kedengkian, permusuhan, kebencian adalah bagi dan takwil Al-baghi ketika seseorang melampaui batas dari apa yang dijadikan batasan baginya bagian bainahum melebihi apa yang Allah perintahkan padanya atau yang Rasul ajarkan padanya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bentuknya bagi bisa itu karena meninggalkan perintah itu bagi bisa pula bentuknya melanggar larangan itu juga bagi maka perintah apapun yang Allah dan Rasul perintahkan jika itu diabaikan dan ditinggalkan pasti akan membuat perselisihan dan perpecahan. Larangan Allah, larangan Rasulnya jika itu dilanggar, dilakukan, pasti akan terjadi perselisian dan perpecahan di antara mereka. Maka yang terjadi wal billah adalah permusuhan, kedengkian, hilangnya rasa aman, hilangnya cinta dan kasih sayang, bagi penyebabnya. Adapun takwil ketika seseorang berusaha mentakwil-takwilkan, menafsirkan ayat Quran, hadis Rasul tanpa sandaran yang benar tanpa kaidah-kaidah syar'i, tanpa pemahaman salaf. Tetapi begitu dengan akalnya sendiri, dengan hawa nafsunya, atau dengan perasaannya, tanpa ilmu. Itu pula memicu banyaknya fitnah semakin membesar Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis di Musnad Imam Ahmad Rasulullah sallam menyebutkan hadis dihasankan oleh Imam Al Albani rahimahullah Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Orang yang tidak bersyukur terhadap sedikit yang Allah berikan padanya maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak ketika Allah berikan padanya. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak biasa bersyukur kepada orang lain. Tidak berterima kasih atas kebaikan yang diberikan padanya. Dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Tidak teranggap bersyukur kepada Allah. Wattahadduth binikmatillahi ni'matillahi syukur. Dan membicarakan kenikmatan Allah itu sebagai salah satu bentuk Syukur watarkuha kufur dan meninggalkan itu mengingkari kenikmatan Allah adalah kekufuran wal jama'atu rahmah wal furqatu azab kemudian Rasulullah sebutkan dan jamaah bersatu di atas dinul haq di atas manhaj anbiya wal mursalin, manhaj salaf itu adalah rahmat. Dan lawannya menyelisi semua itu berpecah belah dalam agama Allah azab. Yang tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari perselisian dan perpecahan itu, kata Syekhul Islam rahimahullah, menyebabkan mudahnya musuh-musuh kaum muslimin berkuasa atas mereka wal firman Allah Wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hadza mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha Dan dari kaum Nasara orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasara kami ambil perjanjian mereka tapi kemudian mereka lupa. Mereka tinggalkan bagian yang telah diingatkan kepada mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya untuk ibadah, untuk mereka berakidah yang benar, bermanhaj yang hak. Mereka tinggalkan semua ini. Maka kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian yang sengit di antara mereka. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah kaidah kapanpun ketika orang telah meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan kepadanya akan terjadi permusuhan, kebencian di antara mereka. Dan jika itu terjadi, rusaklah suatu kaum. Berarti hancur dan binasalah kaum tersebut. Namun Sebaliknya jika mereka selalu menjaga, saling mengingatkan, saling bernasehat, beramar ma'ruf dan benahi mungkar untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk selalu menjaga akidah mereka, membenahi ibadah, akhlak mereka, muamalah mereka. Kemaslahatan yang mereka peroleh bahkan akan Allah berikan kekuasaan kepada mereka. Kembali beliau sebutkan hadis di atas fa innal jama'ata rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmat dan furqa itu azab. agar perkara ini selalu kita ingat. Jadikan itu selalu di hadapan wajah kita. Selalu dalam ingatan kita. Al-Furqa azab. Perselisian, perpecahan, kerenggangan, perseteruan, azab. Tidak akan diridhoi oleh Allah Kata Syekhul Islam termasuk kaidah besar. Termasuk kaidah penting dalam agama ini. Takliful qulub. Disatukannya hati. Dijaga. Ketika itu telah kamu dapati. Artinya bersabarlah yang satu hendaklah bersabar terhadap saudaranya atas kekurangan atau kesalahan saudaranya. Sesama ahlu sunnah, sesama salafiyin, saling bersabarlah. Ingatlah selalu Kalau kamu memusuhi Kalau kamu Berseberangan Dengan saudaramu ini Bahwa dia pun Sebagai seorang ahlus sunnah Sebagai seorang salafi Punya banyak musuh dari kalangan ahlul bid'ah dan hizbiyin <clears throat> Jangan kamu memberi senjata kepada musuh-musuh dakwah itu terhadap saudaramu. Rahmat Allah terhadap Syekh Mukbil rahimahullah. Lihat seorang alim besar dari ulama us-sunnah ketika beliau diminta oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullah untuk membantah beliau yang meminta sendiri Syekh Muhammad atas kekeliruannya ditunggu Syekh menolak. Syekh Mukbil. Tidak mau. Bukan karena membiarkan kesalahan. Tetapi hikmah. Kesalahan itu dibenahi dengan hikmah. Beliau katakan agar hizbiyin tidak memiliki amunisi untuk menghantam ahlus sunnah di masa beliau rahimahullah jika seandainya beliau berbicara akan dimanfaatkan oleh sekian banyak musuh-musuh dakwah nah itu sendiri mereka begini mereka begitu terbukti fulan begini fulan begitu ingatlah saudaramu ini juga punya musuh sama seperti musuh-musuhmu dari kalangan hizbiyin dari kalangan ahlul bidah adanya perselisian adanya perbedaan selesaikan dengan hikmah. Dengan bijak. Dengan akal. Jangan toish. Jangan ngawur. Tidak peduli dan tidak memperhatikan dampak dan akibatnya. Allah sebutkan dalam ayat fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan benahi hubungan di antara kalian. Zatul bayin sangat penting dalam Islam. Islah zatul bayin membenahi hubungan satu dengan yang lain. Para ulama, para aima, uqala, hukama, bijak mereka. Sangat bijak. Kita tahu apa yang terjadi di masa Imam Bukhari rahimahullahu taala. Perselisihan yang terjadi antara beliau dengan Imam Zuhli Muhammad ibnu Yahya dan hampir terjadi perselisihan besar di antara murid atau pengikut keduanya. Sebagiannya membela Imam Bukhari, sebagiannya membela Imam Zuhli. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan ahlus sunnah, para a'immah. Segera mereka sadar. Segera mereka waspada. Berbenah diri mereka tinggalkan segala sebuah sebab perselisihan itu. Sehingga tetaplah mereka bersaudara. Tetaplah Imam Bukhari sebagai imam ahlu sunnah. Begitu pula Imam Az-Zuhli. Itu yang mereka wariskan kepada generasi-generasi setelah mereka. Dan begitu banyak contoh para ulama, para a'immah. Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh bin Uthaymin. Terjadi beberapa permasalahan, ada perbedaan di antara mereka, perselisian. Mujtahidin mereka para ulama besar. Tapi tetaplah nggak ada pengaruhnya. Keluar kepada umat yang ini punya pengikut sendiri, yang itu nggak ada. Tidak ada gap-gapan. Dan itu yang mereka terbiah, mereka tanamkan kepada murid-muridnya, kepada umat ini. Untuk menghormati alim yang itu, mencintainya, menghormatinya. Terbiah, hikmah. Perselisihan ada dalam permasalahan-permasalahan ilmiah di antara mereka. Hmm. Tapi dampaknya mereka tetap saling menghormati, mencintai. Hakada yang seharusnya. Karena akidah mereka satu, manhaj mereka satu. Mereka mengerti pentingnya arti persaudaraan, arti persatuan dan tercelanya, larangannya, perselisihan dan perpecahan, perselisihan hati, permusuhan, kedengkian, gak ada di antara mereka. Bahkan Syekh Ibn Uthaymin, rahimahullah yang sering dan ini semua ringkasan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala Sering beliau contohkan bagaimana ketika beliau dibantah, bahkan bantahan tajam oleh Syekh Hamud ad tuwaijiri rahimahumullah. Semuanya meninggal dunia. Dalam perkara masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Bahkan bantahan Syekh Tuwejiri direkomendasi oleh Syekh bin Bas rahimahullah. Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaih respon beliau, beliau terima bantahan itu dengan senang hati. Padahal tajam sekali bantahannya. Keras tapi ilmiah ayat, hadis, asar dari a'immah, salaf. Al-Muhim beliau terima. Bahkan beliau katakan, beliau meminta untuk semua yang telah terlanjur membeli kitab beliau yang di situ ada penjelasan beliau tentang ma'iyatullah masalah kepada kebersamaan Allah beliau minta untuk dihapus dicoret karena yang benar adalah begini, begini, begini seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Tuwaijidi. Cinta dan kasih sayang masih terjaga di antara mereka. Wah kata. Contoh hidup dari para ulama, para masyaikh yang menjadi panutan tentunya bagi kita semua. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jaga dan selalu ingat hidupkan ruhul mahabbah wal ukhuwah bainakum. Jaga dan hidupkan ruh cinta, kasih sayang, persaudaraan di antara kalian. Begitulah para aimah kita, begitulah para ulama kita. Dengan mahabbah, dengan akhlak. Seperti yang Sufyan sebutkan, Ibnu Syihab Az-Zuhri sebutkan, Tarafaku ya ahla sunnah fima bainakum. Sesama kalian wa ahlu sunnah. Berlemah lembutlah, berhati-hatilah. Tarafuk itu artinya berhati-hati. Layaknya kalau kamu bawa barang pecah belah, piring atau gelas, misalnya. kamu bawa. Tentunya kamu sangat berhati-hati, Gak ingin kamu terpeleset. Kamu lihat jalan, jangan sampai ada kulit pisang atau air. Kamu akan terpeleset, ini akan jatuh, pecah, semua rugi. Maka oh, kamu hati-hati sekali jalannya. Menjaga ini. Jangan sampai ini jatuh, pecah. Kamu cari jalan yang baik, kamu cari jalan yang kering. Aman. Itu tarofuk. Jaga persaudaraan kalian. Jaga persatuan kalian, hati-hati jangan sampai tergores. Segala tutur kata, segala sikap, amalan, jaga. Syaitan haris. Syaitan sangat ambisi untuk mengoyak dan merusak cinta dan kasih sayang di antara kalian. utamakan akhlak dan adab. Syekh Rabi hafizahullah sering memberi contoh pentingnya hilm hilm itu akal dipakai Ya, semua orang punya akal, tapi yang dimaksud digunakan akalnya. Dihitung segala sesuatunya, apa dampaknya. Bagaimana mafsadahnya jika begini, apa keuntungannya, bagaimana kemaslahatannya, apa kerugiannya, berpikir akalnya. Jika itu jelek dia akan menahan diri. Jika itu maslahat segera dia lakukan. kesabaran dan akhlak. Pengaruhnya besar dalam dakwah. Beliau sering sebutkan dua contoh yang beliau sebutkan. Yang pertama, Syekh Al-Hassunah di daerah Sudan sana, Afrika seorang alim, seorang dai salafi pada sunnah. Sudan banyak mayoritas masyarakatnya sufi. Tentunya membenci Wahabia dan semisalnya. Walhasil tidak jarang beliau digebuki, dipukuli oleh orang orang sufi ini yang sok menampakkan kalau di luar orang yang tawadhu orang yang penyabar, orang yang zuhud, orang ini tapi giliran menghadapi ahlu sunnah menjadi serigala, kelaparan, hilang semua tawaduknya. Walhasil sampai beliau pingsan hmm. karena dipukuli, disakiti, Awal pertama ketika beliau bangun, ketika beliau siuman, apa yang dilihat orang? Apa yang disaksikan oleh mereka langsung dengan mata kepalanya? Yang mereka saksikan beliau bangun siuman dalam keadaan senyum. Nggak ada emosi, nggak ada marah, nggak ada caci maki, nggak ada bentak bentakan marah-marah. Siapa yang mukul tadi? Mau aku, mau, nggak ada. Senyum, akhlak. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali Sudan seperti tadi notabene mayoritas masyarakatnya sufi. Dimanapun banyak daerah beliau berdakwah, beliau sampai eh, seperti itu cobaan yang beliau hadapi. Tapi selalu beliau hadapi dengan senyuman, dengan akhlak. Dan dampaknya, buah dan hasilnya Masya Allah, tabarakar rahman. Membuka banyak hati manusia. Sehingga banyak yang simpati dan berangsur-angsur mereka masuk mengikuti dakwah sunnah dakwah salaf ini. Demikian pula di India Syekh Sindi atau siapa beliau sebutkan. Nah. Sama, India pun seperti itu. Notabene masyarakatnya. Akhlak. Tidak jarang beliau disakiti secara fisik. Sampai pingsan, jatuh. Ketika beliau siuman, pertama beliau tanya, Mana yang mukul aku tadi? Mana yang menyakiti aku? Kata mereka sudah ditangkap oleh polisi. Di penjara. Beliau datangi kantor polisi. Beliau katakan kepada polisi, tolong ini orang jangan dipenjara. Bebaskan dia. Akhlak. Kata polisian nggak bisa, ini melanggar hukum begini, gini, gini. Tolong nggak bisa. Ya sudah. Tapi nggak berhenti di situ beliau. Keluarganya, keluarga orang yang menyakiti beliau ini yang di penjara, anak dan istrinya, beliau cukupi kehidupannya setiap harinya, belanjanya, ininya, hajat. Itu satu contoh. Kalau itu dengan orang lain, Kif itu sesama ahlu sunnah, sesama salafin lebih berhak. Menjaga adab-adab mulia seperti ini. Sebagian orang menganggap persaudaraan itu murah. Sepele. Sehingga bisa dia tinggalkan hanya karena sebab-sebab kecil hanya karena fulan anak dengar fulan berkata begini, anak dibilangi fulan kata fulan ini itu. Kalau didudukkan, dibicarakan lebih berhati-hati, ujung-ujungnya sesuatu yang tidak jelas. Karena sebab apa ini perselisihan terjadi? Kenapa ini perseteruan harus ada? Sesuatu yang tidak punya bobot sama sekali. Bahkan tidak pantas untuk diangkat dan dibicarakan. Apalagi untuk membuat gap dan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Hanya masalah ketersinggungan, salah paham, ini itu perasaanmu. Kamu jadikan segala-galanya. Kamu lalaikan nusus yang sekian banyak. A'immah para ulama sunnah. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bersemangatlah kita semua untuk menjaga yang kenikmatan besar Allah berikan kepada kita nikmah ukhuwah jamul kalimah dijaga disyukuri dan itu terbukti dengan kita menghindar meninggalkan dan menjauhkan segala sebab sekecil apapun ucapan bentuknya kah atau perbuatan atau sikap yang mengarah dan menyeret kepada perselisihan dan perpecahan. Mudah-mudahan Allah selalu menyatukan kita di atas iman dan takwa, selalu menjaga dan menguatkan persaudaraan kita semua dan segenap ahlu sunnah salafiyin yang ada di atas manhaj nabinya, manhaj rasulnya, صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين